Bismillah. Kemudian yang kedua, insyaallah kita akan bahas di sini salah satu karya tulis yang ditulis oleh Syekh Nur Muhammad Hakani Dalam tulisannya itu Al-Qa'idatu An-Nuraniyatu. Ya. Al-Qa'idah Nuraniyah yaitu membahas tentang kaidah dalam membaca Al-Quran, cara baca Al-Quran, belajar baca sama dengan ikro Ya. Ya, Iqra, kemudian kiroati, kemudian Iqra kiroati, kemudian apa lagi? Hah? al faraqi Aisar, apa lagi? Itu semua apa? Mencontoh kepada tulisan-tulisan sebelumnya. Dan ini merupakan salah satu tulisan sebelumnya. Yang asal muasalnya terkenal Al-Baghdadi. Al-Baghdadi yang sampai pula ke Indonesia. Kemudian apa diringkas menjadi Koidah An-Nuraniyah. Ini termasuk tulisan-tulisan mutaqaddimun yang terdahulu. Dalam membantu memahami cara belajar Al-Quran. Ya, anak sampaikan, ya, barangkali antum nanti bisa mengajarkan ke anak-anak, ke anak antum sendiri, Taib atau kepada orang-orang yang belum bisa baca Al-Qur'an. Taib. Kita juga sempat kaget ketika ada pengumuman dalam daras-daras ya. Allah, pokoknya ketika ada pengumuman ya akan diadakan pelajaran koi dan nuraniyah mudaris kaza wa kaza gitu. Kita bertanya-tanya apa sih koi dan nuraniyah? <laughs> Didengarkan dulu oh ternyata kok begini. Taib. Kirain kaidah apa gitu. Ternyata kaidah membaca Al-Quran atau cara membaca Al-Quran sama dengan tadi. Ya, cuman ini termasuk mutakodim atau mutakodim terdahulu. Dan buku ini banyak dibaca atau dibahas di Mamlakah di Saudi, demikian pula di negeri Yaman. Ya, pernah mendapati Abu Mahi belajar ini. Ini di madrasah-madrasah, di madrasah-madrasah awal, ibtidai, diajarkan sebagai kurikulum atau dalam tahfidul Quran. Ya. Dan yang pernah mengajarkan selama berlama diaman Yaman nggak pernah anak juga ikut kaidah ini, belajar kaidah ini nggak pernah. Karena tadi menganggap sepele, <laughs> sudah bisa baca kok. Ya. Belajar-belajar ketika kemarin Syekh Hani, ya, beliau mengajarkan ketika datang ke Indonesia, karena beliau biasa mengajarkan dalam tahfidzul Quran di sana di Mamlakah dan memang yang diajarkan Imam melakah di Yaman nggak lepas dari buku ini untuk mengajari orang yang belum bisa baca Al-Quran. Ya, sangat-sangat berfaedah kalau di mereka. Ya, untuk mengajari orang bisa baca. Ya, jadi dari segi sama, sama. Ya, al-muhim tariqah apa saja pernah ditanyakan ke Syekh yang bisa membantu untuk kita membaca Al-Quran silahkan. Baik. Tapi jangan sampai menuduh orang lain pencuri. Ya. Ada yang menuduh yang di bawah itu pencuri. Umpamanya ikro itu nyuri dari saya kiroati. Kenapa? Karena merasa kiroati itu lebih awal mencetak bukunya. Sehingga menuduh yang lainnya yang di bawahnya itu mencuri dari saya. Padahal dia juga dari kita para ulama sebelumnya. Dan dan yang lainnya. Jadi jangan sampai ada istilah mencuri. Demikian pula ikro kiroati nyuri dari ikro umpamanya. Atau mungkin Aisyar nyuri dari Ikra. Maksudnya dari segi kata-katanya. Itu ada sebagian orang yang sampai berpersangkaan seperti itu. Itu nyuri dari kitab saya. Isinya. Tidak. Kenapa? Karena ada yang lebih berhak dicuri. <laughs> Dahulu-dahulunya. Peninggal-peninggalnya. Ya, sudah kenal insya Allah penulisnya. Dan nama kitabnya. Kita masuk pada halaman yang ke-6. Atau halaman yang ke berapa diantum? 6. Sama. Bismillahirrahmanirrahim Ad-Darsul Awal Pelajaran yang pertama Pelajaran yang pertama Yaitu mengetahui huruful hijail mufradati Huruf-huruf hijaiyah Yang dibaca secara tersendiri Huruf-huruf hijaiyah yang dibaca secara tersendiri ini Kalau dalam Al-Quran Atau dalam ilmu tajwid Disebut sebagai ahruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpisah. Yang itu adanya fi awali suar. Di awal surah. Sehingga antum mempelajari atau apa hikmahnya, faidahnya di dalam pelajaran pertama ini. Agar kita bisa membaca huruf-huruf yang Allah SWT letakkan di awal surah. Yang mana ada di sekian awal surah. Diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada berapa surat? yang diawali dengan huruf hijaiyah? Ada berapa surat dalam Al-Quran? Sehingga surat itu harus tahu cara membacanya. Karena diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Itu faidahnya. Jadi pelajaran pertama ini faidahnya agar bisa membaca surat-surat yang diawali oleh huruf-huruf hijaiyah. Berapa surat itu? Sudah kita lewati faidah ini. Hah? 19. Tidak ingat berapa surah yang Hah? Ada tulisannya? PR, dilihat nanti. Dilihat surat apa saja yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Maka ini fungsinya Tuhib Dan tentunya dorongan dan hasungan yang sangat utama dan mulia untuk mempelajari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW ya dari sahabat Utsman yang ditan oleh Imam Bukhari khairukum man al-Qur'an wa 'allamah sebaik-baik kalian adalah orang yang pelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya ingin jadi orang yang terbaik ingin mau ada yang mau ada yang senyum ada yang gak berbicara <laughs> tentunya mau kalau mau jadi orang yang terbaik kata Rasulullah apa kuncinya Taalam Al-Qur'an pelajari Al-Qur'an tilawatan wa tafsira secara bacaannya dan tafsirnya. Jadi, maknanya itu tafsir. Ya, sehingga apa yang akan menyampaikan kepada pelajaran Al-Quran secara lafaz dan tafsir, pelajari, semangat. Ya, supaya kita menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah khairukum. Yang terbaik di antara kalian. Yang bagaimana? Ta'alam Al-Quran wa allama. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga jangan malas, jangan sepede dalam dalam mempelajari Al-Quran. Jangan ah saya sudah bisa, sudah tahu. Mau belajar apa lagi? Tafsirnya masih ada. Ya, berupaya untuk mewujudkan jadi orang yang terbaik. Kita baca yang pertama dari huruf jaiyah dan huruf jaiyah bersisih para ulama dan yang mendekati kepada kebenaran ada 28 huruf. Ada 28 huruf. Yang pertama alif Ya. Jadi cara pengucapannya alif. Cara menyebutkan alif. Dan ini banyak. Alif lam mim. Alif lam ra. Itu caranya supaya bisa baca itu di awal-awal nanti. Jangan sampai baca alif atau alif tapi alif. Jadi cara bacanya ini alif. Bisa coba? Alif. Hmm, jangan alif pokoknya alif alif fa baik pakai fa alif hmm, subhanallah ya supaya tahu jadi jangan alif atau jangan alif kalau orang baru alif itu si alif orang